Doribu Zaidin atau Doriban Doribun Zaidah. Ya jelas Doribu Zaidin. Lebih ringan. Iya. <clears throat> Khafad itu lebih ringan daripada fathah. Ya. Dan juga dihilangkan di situ tanwinnya pada dorib. Jadi ucapan ibu Zaid lebih ringan daripada ucapan Zaid Zaidan dengan nasab. Juga ucapan mudharibuna Zaidan mana lebih ringan nih? Doribu Zaidin dengan doribuna Zaidan. Jelas doribu Zaidin lebih ringan dibuang nunnya, dikasro lagi akhirnya. Doribun kan jamanya dorib kan. Kalau pemukulnya banyak kan doribuna. Para pemukul Zaid, doribuna Zaidan. Ini kalau tidak ditofahkan, ini aslinya. Ditofahkan dibuang nunnya. Doribu zaidin lebih ringan. Ya. Nah itu. Waktu sama ghairu mahdhah idhafah. Lafziyah disebut dengan idhafah ghairu mahdhah yang tidak murni, tidak kosong. Sudah kita lewatkan tadi tidak murni, tidak kosong dari niatan memisahkan antara mudhof dengan mudhof ilaih. Karena ucapanmu iya Boribu Zaidin adalah Boribun huwa Zaidan pada niatan itu. Iya. Sudah kita jelaskan. Wasahih annal mudhafa ilaihi majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Yang sahih bahwasanya mudhof ilaihi itu dijarkan dengan mudhaf amil yang lafzi isim yang pertama itu amilnya. La bil idhofah, bukan idhofah. Ini amil maknawi penyandaran ini. Wa tabi' al mahfud ya'ti fi Sedangkan pembahasan tentang isim-isim yang dikhafudkan karena sebab ngikut kepada isim yang mahfud ini ya'ti fi tawabi akan datang pembahasannya pada pembahasan tentang tabi' tabi' Sebelum diakhiri ada sedikit tambahan ya, meskipun kaitannya dengan apa yang telah lewat yaitu yang belum ditambahkan di antara syarat mudhof adalah agar mudhof itu selain mudhof itu dibuang tanwinnya ketika dia mufrad ya dan dibuang nunnya ketika musanna dan jamak mudzakkar salim juga mudhof itu harus dibuang darinya al harus kosong dari apa al dibuang alnya kecuali ya. sehingga kalau kalau misalkan membuat kalimat apa contohnya Aborib di disantarkan kepada Zaid dibuang alif lamnya jadi Aboribu Zaidin nggak boleh Aboribu Zaidin kecuali ya. ada yang dijalankan boleh mudhof itu bergandengan dengan alif lam yaitu ketika mudhofnya berbentuk sifat musanna. Sifat untuk musanna atau sifat untuk jamak muzakkar salim. Seperti sifat untuk musanna contohnya ya. Zaidin. Hadani ad Zaidin. Dua orang ini adalah yang mukul Zaid misalnya. Dikasih alif lam, nggak apa-apa. ad Zaidin karena alasannya dihasilkan di sini takhfif. Ya. Zaidin dihasilkan takhfif. Abdoriba Zaidin. Boleh boleh Abdoribu Zaidin. Khusus ya pada idhofah apa? Lafziyah. Boleh alif lamnya menyertainya ketika mudhafnya berupa sifat bagi mustana atau jamak. Contohnya Abdoriba Zaidin. Abdoribu Zaidin. Ataupun ketika dia diidhofahkan kepada isim yang dimakrifahkan dengan al. Kalau sandikan kepada Z ya. Boleh juga ketika dia sifat tadi diidhafahkan kepada isi yang beral. Yang dimakrifahkan dengan al. Contohnya ad ribu ar Ini boleh. Ya ad ribu untuk mufrad meskipun. ataupun ketika didofahkan kepada isim yang isim ini didofahkan kepada yang beral ad-daribu ru'sir rajul boleh tapi kalau kepada Zaid nggak boleh ad Zaidin nggak boleh kalau pada isim yang dimakrifahkan dengan al boleh ad-daribu ar-rajul yang mufrad ya sifat yang mufrad boleh didofahkan kepada yang mufrad ketika mudhof ilainya ma'rifah dengan al ad dharibu ar-rajul atau ketika mudhofnya yang mufrad ini yang berupa sifat ini dibawahkan kepada isim yang isim itu dibawahkan kepada yang beral. Ad-dharibu arrojul. ar Kenapa boleh? Padahal di sini ad disantarkan kepada yang bukan beral boleh karena dia didhofahkan kepada ra's yang ra'snya ini dibawahkan kepada yang beral gitu. Itu yang menyebabkan bolehnya. Karena ra'snya didhofahkan kepada yang beral. Ad-dharibu ra'sir rajul. Ya kalau dibuang boleh. Dharibu ra'sir rojul Ditambahkan juga boleh. Contoh yang semisal ini wal muqimis shalah. Dalam Al-Qur'an wal muqimis shalah. Ini masuknya kepada yang pertama tadi, jamak muzakkar salim idhofah lafdiyah yang berupa sifat jamak muzakkar salim didhofahkan kepada shalah Artian wal muqimi shalah Ada alif lamnya di sini. Kalau dibuang di contoh yang lain misalkan muqimi shalah boleh. Nah itu yang hendak ditambahkan. Ya, jadi saya ringkas lagi bahwasanya E, di antara syarat mudhof adalah dibuang darinya al kecuali kalau yang pertama ya mudhofnya berupa sifat dari musanna atau sifat dari jamak muzakkar salim maka boleh disertakan bersamanya al boleh boleh dibuang contohnya ad zaidin ad zaidin ya atau diidhafahkan kepada atau sifat bagi mufrad tapi didofahkan kepada kalimat yang ma'rifah dengan al seperti ad-daribu ar-rajuli ataupun didofahkan kepada yang tidak beral tapi yang tidak beral ini didofahkan kepada yang beralif lam ad-daribu ra'si ar-rajul ya cukup subhanallah bihamdik syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum